Umm muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai kita pada ucapan musannif rahimahullah au yunkiru syai'a atau mengingkari sesuatu dari sunnah. Fattahimhu 'ala al-Islam maka tuduhlah keislamannya. Berkata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah taala di dalam Ithaful Qari' syarah dari Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari maknanya yunkiru syai'an bahwa sebagian kelompok-kelompok ahlul ahwa mengatakan cukup bagi kami Al-Quran dan itu ada beberapa golongan ada golongan ingkar sunnah yang memang mengingkari sunnah dan sebagian yang lain menyatakan la yu'mal bil hadis illa bi syart tidak mengamalkan hadis kecuali dengan syarat kalau mencocoki Quran katanya Fahadal qawlu la yajuz. Ucapan seperti ini tidak dibenarkan. ayat ayamur Rasul bi asya'a laysat fil Qur'an. Karena kadang-kadang Nabi SAW memerintahkan satu perintah yang tidak ada dalam Quran. Tetapi Allah suruh dalam Quran taati Nabi. Ikuti Nabi. Taati perintahnya. Seperti al jama' bain al mar'ah wa ammatiha wal mar'ah wa khalatiha. Seperti tidak bolehnya mengumpulkan sebagai istri-istrinya seorang wanita dengan bibinya. Tidak boleh pula seorang wanita dengan saudara ibunya. Ini tidak ada dalam Quran. Hada Laisa fil Quran. Di dalam Al-Quran hanya disebut wa antajma'u bainal ukhtain. Tidak boleh mengumpulkan dua bersaudara. Artinya tidak boleh kita memperistri dua perempuan kakak beradik kedua-duanya jadikan istri. Tidak boleh. Ada dalam Quran. Tetapi kalau seorang wanita dengan bibinya dua-duanya dijadikan istri, tidak ada dalam Quran. Bibi yakni saudara bapak atau seorang wanita dengan saudara ibunya. Itu dalam bahasa Arab khalah. Khalat iya. Juga tidak boleh dalam hadis. Baik apakah ada dalam Quran? Tidak ada. Apakah mereka akan menolak hadis ini yang sahih? Kalau mereka menolak maka berarti mereka dipertanyakan kembali pengakuannya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dipertanyakan kembali pengakuannya apakah kalian yakin bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah? Kalau dikatakan oleh mereka, iya kami yakin. Tapi ikuti hadis ini. Kenapa ditolak? Hadis ini sahih. Mananya sahih artinya terbukti. Secara ilmiah, terbukti secara ilmu hadis bahwa itu benar-benar ucapan Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih, dengan rawi-rawi yang thiqah terpercaya, penghafal kuat, bersambung sanannya, ghairu muallalin wala syad. Ghairu muallal wala syad. Ikhwani din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadza laysa fil Qur'an. Al-Qur'an fihi nahyu anil jam'i bainal ukhtain. Di dalam Quran hanya ada larangan untuk mengumpulkan dua wanita yang kakak beradik sebagai istri-istrinya. Tidak boleh. Itu yang ada dalam Quran. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yajma' bainal mar'at bainal mar'ati wa 'ammatiha wala bainal mar'ah wa khalatiha Rawal Bukhari fi sahihih juz kelima halam nomor hadis 1965 dan Muslim dalam sahihnya juz kedua 1208. Fayajibul amal bima qalahu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka seorang muslim mukmin harus berpegang dengan sunnah apalagi mengaku ahli sunnah golongan sunnah, maka hendaklah berpegang dengan sunnah ini. Jangan ditolak dengan alasan nggak ada dalam Quran. Kata siapa nggak ada dalam Quran? Ada. Di mana? Dalam ucapan Allah, Ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa ma'dahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi pada kalian ambillah dan apa yang dilaranglah dilarangnya tinggalkanlah ada dalam Quran ketika Allah menyatakan atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maka semua perintah Nabi taati. Barakallahu fikum. Maka siapa yang menolak sunnah, fatahimhu alal Islam. Tuduhlah keislamannya. Curigai keislamannya. Fainahu rajulun radiul madhab wal qaul. Karena orang itu jelek madhabnya. Jelek alirannya. Qailu hadha. Orang yang berbicara seperti itu. Ini mengapa disuruh untuk tuduhlah keislamannya. Dan kenapa dikatakan jelek madhabnya. Karena qailu hadha. Orang yang mengatakan seperti itu. Yang menolak sunnah Imma an yakuna minal khawarij. Bisa jadi dia dari kalangan khawarij. Wa imma an yakuna minal jahmiyati wal mu'tazilah. Atau dari aliran jahmiyah dan mu'tazilah. Wa imma an yakuna sufiyah. Atau dari aliran sufiyah. Semuanya radiul madhab. Jelek madhabnya. Madhab khawarij jelek. Madhab Jahmiyah jelek. Mu'tazilah jelek. Khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Menghalalkan darah kaum muslimin. Memberontak pada penguasa muslimin. Menghunuskan pedang-pedang mereka terhadap kaum muslimin. Sedangkan Jahmiyah pengikut Jaham bin Safwan. Yang menolak semua sifat Allah SWT Dan mereka berkata Allah tidak punya sifat Sifat baik maupun sifat jelek. Semuanya nggak punya. Allah tidak sama dengan makhluk, maka tidak mungkin punya sifat, kata Jahmiyah. Berarti Allah tidak besar, tapi tidak kecil. Allah tidak mendengar, tapi tidak tuli. Allah tidak melihat, tapi tidak buta. Terus begitu. Semua sifat ditolak. Dan ditolak pula sebaliknya. Aulai pengikut Jahmiyah. Wal Mu'tazilah juga radiul madhab jelek madhabnya. Karena Mu'tazilah lebih mengutamakan akalnya daripada hujjah. Sehingga menakwil-nakwilkan ayat, khususnya ayat-ayat sifat dan ayat-ayat yang menurut mereka tidak masuk akal. Demikian pula hadis-hadis mereka tolak. Khususnya hadis yang menurut mereka nggak masuk akal. Rasulullah salam al-afiyah. Tokoh mereka berkata, "Idza ra'aital hadis yukhaliful Qur'an, hittuhu 'ala rijlaik." Kata mereka, kalau engkau dapati hadis bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan akal, hittuhu 'ala rijlaik. Injak di bawah kaki kamu, walaupun riwayat Bukhari. Akhwani fi din, a'azakumullah. Na'udzubillah min dhalik. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan sejenis itu. Hadid, walaupun sahih kalau nggak masuk akal kata dia harus dibuang. Kaidahnya Mu'tazilah berkata bahwasanya Allah pertama menurunkan sebelum Quran Allah sudah turunkan akal bagi kita. Maka kalau ada Quran bertentangan dengan akal, maka akal didahulukan. Quran belakangan. Loh bagaimana belakangan? Karena akal lebih dulu. Sebelum ada Quran, akal sudah ada. Allah ciptakan akal untuk mengukur, untuk berzikir, untuk menentukan mana benar mana salah, kata mereka. Sebagai mana ucapan Muhammad Abdu yang sudah pernah kita singgung pada kajian yang lalu. Kata Muhammad Abdu dan pengikut-pengikutnya dari Madrasah Islahiyah di Mesir mengatakan ta'arad al aqlu wal naqlu al aqlu fabaqiya 'ala naqli tariqain. Kalau bertentangan antara akal dengan nukilan, nukilan itu Quran wa sunnah. al aqlu, maka dahulukanlah akal. Fabaqiya 'ala naqli tariqain, maka sisanya pada akal pada nakal, pada nukilan ada dua cara. Imma ta'wil wa imma tafwid Ima ditakwilkan maknanya supaya cocok dengan akal. Mungkin maksudnya begini. Mungkin maksudnya begitu. Supaya cocok dengan akal. Kalau tidak bisa ditakwilkan. Maka ditolak maknanya. Dan berkata maknanya kami tidak tahu. Terserah Allah SWT. Dan tidak mungkin dohirnya yang dimaksud. Al-zahir Kata mereka yang tampak secara zahir bukan yang dimaksud. Lalu maksudnya bagaimana? Wallahu a'lam. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ada ahlu tajhil." Golongan pembodohan. Ayat diturunkan supaya dipahami, mereka menyatakan jangan dipahami. Maknanya tidak tahu. Karena tidak mungkin terjemahkan secara letterlek akan bertentangan dengan akal. Nah kalau gitu maksudnya apa? Maksudnya nggak tahu. Bahwa ayat ini maknanya tidak tahu. Ayat yang ini, wallahu alam. Terus untuk apa diturunkan Al-Quran? Haulai mu'tazilah. Mereka ini mu'tazilah. Wa imma an yakunu min Atau aliran sufiyah. Alladzina yaz'umuna annahum laysu bihajatin ilal ahadi. Yang katanya mereka tidak butuh. laysa bihajah, maknanya nggak ada hajat. nggak butuh, nggak memerlukan hadis-hadis. Tidak memerlukan hadis. Li'annahum wasalu ilallah. Karena kata aliran sufi, khususnya yang ekstrim, Katanya mereka sudah mencapai derajat yang tertinggi, udah langsung berhubungan dengan Allah katanya. Langsung berhubungan dengan Allah. Wa yakhuduna 'anillahi mubasharatan. Maka mereka mengambil dari Allah secara langsung. Wa yaqulun dan mereka berkata, antum ta'khuduna dinakum min mayyitin an mayyit. Wa nahnu na'khudhu 'anil hayy alladhi la yamut. Kata mereka, kaum sufi, kalian mengambil dari mayit, dari mayit, dari mayit. Sedangkan kami mengambil dari yang maha hidup dan tidak pernah mayit. Apa maksudnya? Maksudnya kamu mengatakan rawahul Bukhari. Qalal imamul Bukhari, haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan an sahabat fulani qala Rasulullah sallam. Mana Bukharinya? Sudah mati. Siapa gurunya Bukhari? Sudah mati. Siapa sanad berikutnya? Sudah mati. Mayit, mayit, mayit, mayit. Sampai pada Rasulullah SAW. Mana sahabat? Sudah mati. Mana Rasulullah SAW? Sudah wafat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata sufi kalian mengambil dari mayit. An mayit, an mayit, an mayit. Sedangkan kami mengambil dari yang maha hidup. Yang tidak pernah akan mati. Masya Allah. Terus buat apa diriwayatkan hadis? Untuk apa diutus Rasulullah SAW kalau hadis-hadisnya tidak dipakai oleh mereka? Ikhwani fiddin azakumullah sudah pernah kita singgung kelompok ini yang sampai berkata dalam syair mereka bahwa kami mengambil dari sumber di mana malaikat-malaikat dan nabi-nabi mengambil daripadanya. Kami mengambil dari sumber di mana malaikat mengambil dari situ, juga para anbiya mengambil dari situ. Berarti kami lebih tinggi derajatnya. Kalian lihat sanad kalian tentang Quran saja. Quran itu ada sanadnya loh. Iya kan? Allahu hafsin dan asim ila akhirih. Tapi berapa rantai rawinya? Silsilah dahabiyah saja bisa tiga atau empat. Tetapi mereka sanadnya sangat pendek sekali. Haddatsani nafsi an rabbi. Selesai. Menyampaikan kepadaku jiwaku dari Robku. alamu di kamar mandi. Ah, ketemu. Aha. Dari mana? Haddatsani nafsi an rabbi. Aku mendapatkan dari Robku. Sebagian mereka berkata, kami mendapatkannya di gua ketika kami waktu itu tirakat di sebelah kuburan fulani. Saya mendapatkannya di bawah pohon beringin di tempat keramat fulani. Tiba-tiba saya mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala wisik. Wisik itu bisikan. Kami mendapatkan wangsit. Ya sama saja, bisikan. Atau yang paling sopan berkata saya dapat ilham. Ikhwani fiddin azakumullah. Bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sahih, tetap dipakai oleh mereka yang mereka dengar dari bisikan-bisikan hati tadi. Hadatsani nafsi an rabbi. Aku mendapatkan dari jiwaku, dari Allah langsung. Subhanahu wa ta'ala. Ini barakallahu fikum. Radiul madhab. Siapa yang menolak hadis dengan akalnya, Siapa yang menolak hadis dengan hawa nafsunya seperti khawarij? Siapa yang menolak hadis dengan akalnya seperti Mu'tazilah? Dan siapa yang menolak hadis dengan perasaannya yaitu sufi? Maka mereka ini radiul madhab, jelek madhabnya. Aliran sesat menyimpang jauh dari agama. Maka berkata Syekh Al-Imam Al-Barbahari selanjutnya wala yat'an ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau wala yut'an ala Rasulullah sallallahu wa ala ashabi maka jangan dicerca jangan mencerca Rasulullah sallallahu jangan pula mencerca sahabat-sahabat لا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من الله جل وعلا Jangan dicerca Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW ma'sumun terjaga dari kesalahan, terlindung oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jangan berani-berani mencerca Rasulullah SAW. Tapi bukankah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran menyatakan wa wajadaka fahada? Bukankah kami dapati engkau dal, kemudian kami beri petunjuk? Bukankah maknanya dal itu sesat? Ikhwani fillah Tidak mengetahui pun kadang-kadang dikatakan dal. Dan itu yang bahasa yang sopan untuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tadinya tidak tahu diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dengan bahasa cercaan harus dengan bahasa yang penuh adab kepada Rasulullah SAW. Engkau tadinya tidak tahu, kemudian kami beritahu, kata Allah. Kamu tadinya tidak mengerti, kami beri pengertian. Adapun Rasulullah SAW sejak mudanya sudah dalam keadaan fitrah hanif. Tidak pernah menyembah berhala. Tidak pernah mengucapkan kekufuran-kekufuran, tidak pernah, tidak pernah semua. Dan ini sebelum Islam dinamakan dengan hunafa. Dinamakan dengan hunafa. Jangankan Rasulullah SAW, imamul hunafa. Rasulullah SAW imamnya para hunafa. Mereka-mereka yang hunafa, yang bukan Rasul, itu di masa jahiliyah bersandar di Ka'bah. Kemudian berkata kepada musyrikin yang sedang beribadah pada berhala-berhala yang jumlahnya 360 berhala. Dia berkata, kalian menyembah berhala-berhala ini. Menyembah semua batu-batu ini demi Allah. Aku tidak yakin kalian beribadah seperti Nabi Ibrahim dan Ismail. Dan aku tidak tahu. Apakah ini akan bisa menyampaikan pada Allah SWT. wa karena saya tidak yakin, maka saya tidak akan menyembah seperti kalian. Ini khonibdina azakumullah, sikap hunafa. Siapa saja hunafa yang sempat menemui Islam? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu enggak pernah sujud pada berhala. Khadijah binti Khuwailid enggak pernah sujud pada berhala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya hadza, jangan sok keren dengan bahasa keren kemudian ngawur ngomong sembarangan itu hanya sok ria hanya sok ingin disebut dai gaul yang keren agama tidak perlu dengan bahasa-bahasa yang seperti itu harus berbicara hak dengan bahasa yang penuh adab kepada Allah dan Rasulnya Ikhwani fiddina azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah kembali kepada kitab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'sumun, terjaga dari kesalahan. Barakallahu fikum. Maka jangan sekali-kali mulut kita mengucapkan cercaan kejelekan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falladhi yattahimur rasul aw yat'an fihi wa annahu indahu hawa wa annahu yahif wa annahu yadhlim wa nahwa dhalik fahada kafir billah azza wa jal. Kata Syekh Salil Fauzan hafizahullah. Siapa yang mencerca Rasulullah SAW, menghina beliau, mengatakan bahwa beliau memiliki hawa nafsu atau mengikuti hawa nafsunya sendiri, atau beliau berbuat zalim, atau menyatakan bahwa beliau tidak adil, atau menyatakan kada wa kada fahadha kafirun billah berarti dia kafir mengingkari Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulullah SAW yang menjaganya asamahullah kadzalika alladhi yat'an fis sahabah demikian pula yang mencerca sahabat Artinya tadi mencerca Rasulullah SAW dikatakan layu taat, Jangan mencerca Rasul. Karena Rasulullah SAW maksum. Tapi para sahabat. Kenapa nggak boleh dicerca? Padahal para sahabat tidak maksum. Yang namanya tidak maksum. Ada saja kesalahannya. Ketergelincirannya. Kenapa nggak boleh dicela? Ikhwan fidina azakumullah. Adapun Rasulullah SAW tidak boleh dicela. Karena beliau terjaga dari kesalahan. Bersih suci, tidak memiliki penyimpangan apapun. Enggak memiliki kesalahan apapun. Adapun para sahabat, walaupun mereka memang tidak maksum, radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Walaupun mereka manusia biasa yang kadang tergelincir atau alfa, tetapi mereka adalah manusia-manusia yang dijamin dengan ampunan. Mereka yang dijamin dengan ampunan tidak boleh dicerca. Yang sudah dipastikan bahwa mereka diampuni. Pikirkan kesalahan kalian sendiri yang tidak dijamin dengan ampunan. Kita tidak dijamin dengan ampunan. Sedangkan para sahabat dijamin. Apa jaminannya? Dalam Quran. Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyatakan Muhammadun Rasulullah. Walladina ma'ahu ila akhirih. Apa makna walladina ma'ahu? yang bersamanya. Siapa yang bersamanya? Para sahabat yang bersamanya dalam iman. Asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atari sujud dhalika mataluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiḍa bihim al-kuffar apa akhir ayatnya Wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah janjikan pada mereka yang sudah disebut tadi. yakni para sahabat, walladzina ma'ahu, yaitu yang bersama Rasul, yang bersama Nabi. Wa'adallah, Allah janji. Apa janjinya? Maghfiratan wa ajran azima, ampunan dan pahala. Berarti para sahabat dijamin dengan ampunan walaupun ma'ahu sa'ah. Karena termasuk ayat ini. Walladina ma'ahu dan yang bersama Nabi. Muhammadun Rasulullah. Walladina ma'ahu dan yang bersamanya. Allah tidak bilang bersamanya berapa tahun, berapa hari, berapa bulan. Tidak. Berarti yang bersamanya sa'atan, sesaat saja. Kata para ulama bahwa mereka mendapatkan keutamaan ayat ini. Walaupun sesaat. Karena tetap, walaupun sesaat bersama Nabi masuk Islam beriman, tetap dikatakan dalam ayat ini Walladina ma'ahu dan yang bersamanya. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan munafik? Munafik tidak bersama Nabi, badannya bersama Nabi, tapi hatinya tidak bersama Nabi. Munafikin tubuhnya bersama Nabi, tetapi imannya tidak ada. Maka mereka fiddarkil asfali minan nar. Innal munafiqin Sesungguhnya para munafikin fiddarkil asfali minan nar. Maka terbedakan antara para sahabat dengan para munafik. Para munafik bukan sahabat dan sahabat bukan munafik dan siapa para sahabat jelas tertulis nama-namanya dalam sejarah, dalam riwayat, dalam hadis, dalam ucapan Rasulullah sendiri. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Uthman fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah. Barakallahu fiikum. Radhiyallahu ta'ala anhum. Demikian pula pada riwayat-riwayat yang lain. Juga tertulis dalam sejarah. Munafikin juga jelas Siapa yang tidak kenal dengan seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul? Siapa yang tidak kenal dengan Da'is wa Nabtal? Kebetulan Da'is sekarang jadi nama ISIS. <laughs> Dalam bahasa Arab Da'is. Pada itu nama seorang munafik yang tertulis nama-namanya. Ikhuni biddina azakumullah. <laughs> kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mengapa tidak boleh mencerca para sahabat? Karena para sahabat Walaupun bukan maksum, tetapi kesalahan mereka sedikit dan dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pantaskah kita menggibahinya? Menceritakan dia salah di sini, dia salah di situ, pantaskah? Pantaskah kita katakan bahwasanya Abu Bakar wa Umar memiliki begini, memiliki begitu, tergelincir di sana, tergelincir di sini? Tidak pantas. Barakallahu fikum. Lianna Allah radhiyallahu anhum wa madahahum. Alasan kedua bahwa Allah ridho pada mereka. Dan Allah memuji mereka. Apakah pantas kita mencercanya? Allah memuji, kita mencerca. Berarti kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang muhajirin, ulaika humus shadiqun. Kemudian kita berkata ulaika humul fasiqun. Begitu menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan tentang ansar, ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang muflihun. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kemudian kita berkata, dia orang-orang yang bakhil. Bagaimana? Menentang Allah. Subhanahu wa taala. Allah memujinya, kenapa kita mencercanya? Wa asna alaihim wa khairul qurun. Dan mereka sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang sahih khairukum qarni atau dalam riwayat khairun nas qarni Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina hum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kata Nabi alaihi wasallam. Berarti siapa? Para sahabat. Rahul Bukhari Muslim. Dalam dua kitab sahih beliau-beliau. Allah. Juga Nabi mengatakan la tasubbu. Ini alasan berikutnya kenapa tidak boleh mencerca sahabat karena Nabi melarang. Karena Nabi melarang. La tasubbu ashabi. Jangan cerca sahabat-sahabatku. Falladhi nafsi biyadih. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum misla uhudin dahaba. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Sungguh kata Nabi. Demi yang jiwaku ada di tangannya. Bukan demi jiwaku. Itu salah terjemah. Bukan demi jiwaku. Demi yang jiwaku ada di tangannya. Yani demi Allah, yang jiwaku ada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum. Kalau salah seorang kalian berinfak segunung Uhud emas, tidak akan bisa menyamai mud mereka ataupun separuhnya. Mud itu sekian. Setakaran tangan kita itu namanya mud. Tidak menyamai satu mud sekalipun, tidak pula separuhnya. Tidak menyami satu mut sekalipun, tidak pula separuhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim kata Allah generasi pertama umat ini sudah jelas sesungguhnya tapi masih dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala takkidan. Yaitu dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Dan juga yang mengikuti mereka dengan ihsan. Allah Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Ini dalil Allah ridho pada para sahabat. Maka jangan mencerca sahabat. Kalau ada seseorang mengaku ahli sunnah mencerca sahabat, la tusaddiqhu. Jangan percaya kalau dia ahli sunnah. Dia ahlul bid'ah. Enggak mungkin mencerca sahabat. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah persiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Dalikal fawzul azim. ibn a'azakumullah. Hanya orang-orang kafir atau orang syiah, rafidah, atau mutasyayyi'in, atau pengikut mereka, atau orientalis, atau aklani atau khawarij atau ahlul ahwa yang mencerca sahabat. Yahudi karena memang musuhnya sahabat. Nasrani karena musuhnya sahabat. Tapi bagaimana? Dengan mereka, mereka kaum syiah rafidah karena mereka berdusta atas nama para sahabat dan ahlul bait. Karena mencerca para sahabat. Bagaimana dengan khawarij? Khawarij karena memerangi Ali bin Abi Talib dan pengikut-pengikutnya dari kalangan para sahabat. Berarti khawarij juga mencerca sahabat. Bagaimana dengan akhlani? Masa mencerca sahabat? Naam, aklani juga mencerca sahabat karena mereka berkata kami berpikir dengan akal-akal kami kalau para sahabat hanya ngikut saja. Mereka lebih selamat tapi kami lebih cerdas kata mereka, kata aklaniyun dengan bahasa yang terkenal di kalangan mereka. Hum aslam wa nahnu a'lam katanya. Mereka lebih selamat memang asal ngikut saja. Tetapi kami a'lam lebih tahu kenapa ini diharamkan, kenapa ini dihalalkan, kenapa ini demikian demikian. Kami berakal. Astagfirullah. Emang para sahabat nggak berakal? <laughs> Naudzubillah min dzalik. Para sahabat aslam wa a'lam. Dua-duanya. Tapi bagaimana sufi? Apa mencetak sahabat juga? Naam. Karena mereka berkata, para sahabat mengambil dari nabi, dari malaikat, dari Allah. Sedangkan kami langsung dari Allah. Kami lebih tinggi dari para sahabat. Para sahabat tingkatnya tingkat syariat. Masih ikut syariat. Sedangkan kami sudah tingkat hakikat. Tidak perlu terikat dengan syariat. Na'udzubillah min dzalik. Berarti hampir seluruh ahlul ahwa mencerca sahabat. Adapun ahli sunnah mencintai para sahabat, memuji para sahabat, meneladani para sahabat. Barakallahu Ikut Ikhwani fidina azakumullah. Ada pun membaca atau menceritakan sejarah dulu para sahabat adalah orang-orang kafir menyembah berhala, kemudian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi muslimin, maka itu bukan mencerca sahabat. Iya Pak ya. Bagaimana dengan sirah? Menceritakan bagaimana sahabat sebelum Islamnya, kemudian masuk Islam. Maka itu bukan mencerca sahabat. Mereka waktu itu masih baru masuk Islam. Falamma faquha itu nafsan sarihan fil hadis. Masih ingat hadis yang sahih dalam kitab-kitab sahih tentang orang Arabi yang kencing di masjid. Oh iya, boleh nggak mencerca sahabat tadi? Kenapa menceritakan kejelekannya kencing di masjid? Lihat akhir hadisnya. Falamma faquha. Setelah beliau ini faqih. Dipuji. Boleh menceritakan beliau begini. Kemudian setelah masuk Islam. Kemudian faqih. Tetap diakhiri dengan pujian. Barakallahu fiikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum. Jangan bodoh kayak hadadiyah dan musafikin. Jangan bodoh seperti mereka. Asal bicara sejarah para sahabat dulunya di zaman jahiliyah kemudian masuk Islam. Wah mencerca sahabat. Ini dungu. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja saya nasihatkan pada kalian dan pada saya sendiri, pada seluruh kaum muslimin, seluruh ahlu sunnah. Kalau bicara sahabat, harus dengan adab dan sopan santun. Kalau terkesan menceritakan waktu itu dia begini, maka jangan lupa sebutkan yang sebaliknya, setelah itu masuk Islam wahasuna islamu sebagaimana sering kita dapat di dalam sejarah. Fa aslama wahasuna islamu, kemudian masuk Islam dan baik Islamnya. Kemudian beliau bertaubat dan kemudian menyatakan demikian demikian. Kemudian harus ada kalimat itu. Radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Orang-orang yang selalu taubat, yang segera taubat. Jangan seperti fulan, salah satu tokoh Haddadi yang menulis kitab khusus. Apa judulnya? Judulnya adalah kesalahan dan ketergelinciran para sahabat. Ngapain mengumpulkan ketergelinciran para sahabat? Ya, astagfirullah. Mau mencerca mereka? Ya. Kok dibukukan secara khusus? Ya. Dan sebelumnya lagi Fauzi Al-Azhari. Itu tadi Yahya Al-Hajuri Fauzal Asari juga membuat perselisihan-perselisihan para sahabat. Ngapain? Ingin mengajar kepada kaum muslimin bahwa para sahabat juga begini loh. Harusnya dia tulis kehebatan para sahabat, keutamaan para sahabat, perjuangan para sahabat, kuatnya mereka berpegang dengan sunnah. Kalaupun membahas yang tadi, kekeliruan dengan apa judulnya? Hah? Surat taubah sahabat. Lihat bagaimana segeranya bertaubat para sahabat ketika tergelincir. Kan begitu seperti harusnya. Kalau mereka itu memuliakan para sahabat. إخواني في الدين أعزكم لكم مسلمين رحمني ورحمكم الله نكتفي بهذا القدر وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا